Di sini dikatakan muttafaqun alaih dan lafadznya menurut riwayat Imam Muslim. Kita perkuat dulu ya dengan putnot nomor satu. Dalam riwayat lain menurut Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar ini, maksudnya mimbarnya Nabi SAW. Dalam riwayat lain lagi menurut Ad-Darul Qutni sesungguhnya seseorang menyampaikan per pertanyaan dalam masjid dengan suara keras. Apakah yang harus diting ditinggalkan oleh orang yang sedang ihram? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kain hendaklah ia memakai celana dan barang siapa yang tidak mendapatkan sandal hendaklah ia mengenakan khuf atau khuf ini bukan sepatu ya. Ini ada terjemahan di sini tulis sepatu. Khuf itu kaos kaki tapi dari kulit. Zaman dulu dipakai untuk musim dingin Biasanya di negara-negara yang dingin, teman termasuk Madinah itu sangat dingin. Maka ada kaos kaki tapi dari kulit. Ya. Itu dikatakan khuf. Juga di sini ulama menanggapi yang dikatakan barang siapa yang tidak mendapatkan kain hendaklah ia memakai celana, bukan memakai sebenarnya ya. Jadi di sini hendaklah dia ya mengubah celananya menjadi kain. Jadi kalau ada jahitannya dibuka. Itu lebih sesuai dengan makna hadis yang di atas tadi. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi kalau laki-laki tidak ada kain ihramnya, celananya boleh disobek gitu kan, jahitannya sehingga menjadi seperti kain. Karena kalau terjahit berarti melanggar sunnah Nabi SAW. Enggak ini ini kalau terjadi. Ini kan tidak terjadi, tapi ini yang terjadi pada saat itu. Ya. Juga perlu diketahui kain ihram itu bagi laki-laki paling afdol warna putih, paling afdol ya. Tapi boleh warna lain selama memang dia dua lembar kain yang tidak terjahit. Kalau perempuan makin gelap makin baik, gitu kan? Dalam riwayat lain menurut Ahmad dari Amr bin Dinar bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW tidak mengatakan ya liko, eh, apa ini? Dia tulis bahasa Indonesia soalnya. Dia Oh liyataqahuma. Iya, liyataqahuma. Hendaklah ia memotong kedua sepatunya. Ibnu Abbas berkata, "Tidak." Ya, ini gabungan riwayat-riwayat semua ya. Al-Mujid bin e, Taimiyah berkata, hadis ini secara dasarnya menasakh hadis Ibnu Umar. Menasakh itu maksudnya menghapus ya. Hadis Ibnu Umar yang menyatakan agar sepatunya dipotong karena hadis Ibnu Abbas terjadi di Arafah pada saat dibutuhkan. Sedangkan hadis Ibnu Umar terjadi di Madinah sebagaimana telah dijelaskan di muka dalam riwayat Imam Ahmad dan Darqutni. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sandal adalah alas kaki yang tidak menutup kedua mata kaki, meskipun menutup punggung kaki dan tumitnya. Iya, terjemahannya ini. Permasalahannya tidak ada tulisan bahasa Arabnya sehingga saya bisa luruskan. Ini kan di footnote ya. Jadi yang dimaksud tadi di sini ya saya jelaskan ya. Dikatakan Al-Mujid bin Taimiyah kembali ke situ dulu ya berkata hadis ini secara ya lahirnya menasah menasah ini maksudnya menghapus ya hadis Ibnu Umar sampai sini dulu ibu-ibu sekalian hadis Ibnu Umar mana ada yang tahu nggak nomor 749 yang sedang kita bahas siapa yang meriwayatkan hadis Ibnu Umar kan nah di dalam hadis 749 itu ada perintah untuk memotong sepatu sampai kelihatan mata kaki, kan gitu. Nah di sini dalam footnote ini diangkat juga hadis Ibnu Abbas. Tadi itu Ibnu Umar ya, sahabat Nabi. Itu hadis Ibnu Umar memotong sepatu sampai mata kaki kelihatan. Kalau hadis Ibnu Abbas tidak tidak perlu memotong. Kalau ibu mau lihat hadisnya ada di situ tuh. Di footnote nomor satu masih di atasnya sedikit yang dikatakan e, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah barang siapa tidak mendapatkan kain hendaklah ia memakai celana gitu kan dan barang siapa yang tidak mendapatkan sendal hendaklah ia menggunakan apa khuf khuf tadi itu kos kaki dari dari kulit yang menutupi mata kaki iya kaos kaki yang terbuat dari kulit ya jadi zaman dulu itu sepa, sendalnya orang, gitu kan, sendal dan sepatu itu itu ah, seperti kita sekarang ada alasnya di bawah, tapi kalau sendal itu dari alas kakinya itu sudah ada tali-tali sampai ke betisnya itu sendal, disilakan sendal. Makanya dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpisah menjual alas kakinya sama tali sendalnya itu beda jadi nggak dijual jadi, nggak dijual sudah terpasang. Tapi orang beli alas kakinya, beli juga talinya. Kan pernah Nabi SAW bilang dalam masalah harta ghanimah ya. Siapa yang mengambil harta ghanimah walaupun hanya ukuran tali sendal. Maka dia tetap melakukan dosa besar, ya kan gitu. Nggak boleh, itu akan menjadi tali sendal di api neraka buat dia. Nah kalau sepatu zaman dulu sama pakai alas, kemudian talinya lebih diperbanyak, gitu kan? Sampai menutupi mata kaki sama dengan kita sekarang kurang lebih bentuknya, gitu kan? Tetapi dia memang murni pakai tali-tali saja. Itu dinamakan sepatu dan umumnya menutup mata kaki. Kalau sekarang kan masih ada sepatu pantofel mungkin yang tidak tutup mata kaki kalau laki-laki ya. Tapi zaman dulu semua sepatu pasti tutup mata kaki umumnya. Semua dijahit terus sampai ke atas gitu. Dan biasanya mereka menggunakan sepatu di musim dingin saja. Di musim dingin. Nah ada orang-orang yang tidak pakai sepatu, maka mereka menggunakan khuf. Kulit hewan yang dikeringkan, kemudian dijahit oleh dia gitu kan. Itu juga sama menutupi mata kaki, tapi tidak pakai tali lagi, semuanya kulit. Semuanya kulit, ya mungkin seperti sepatu kita sekarang, semua kulit sampai menutupi mata kakinya. Baik, riwayat Ibnu Umar tadi itu kata penulis buku ini, ya, ini kurang lebih footnote-nya tadi. Itu disebutkan Ibnu Umar waktu masih di Madinah. Nabi SAW bilang, siapa yang tidak dapat eh, apa sepatu eh, sendal maka dia boleh pakai sepatu tapi dipotong sampai ke mata kaki. Ada riwayat lain diangkat sama beliau itu tentang riwayat Ibnu Abbas, dua-duanya sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-15 berkata, saya mendengarkan Nabi SAW khutbah di Arafah. Ya, siapa yang tidak punya kain boleh uh, menggunakan celananya yang dilepas jahitannya. Dan kalau dia tidak dapat sendal, dia boleh menggunakan khuf. Khuf tadi itu adalah kaos kaki kulit yang menutupi mata kaki. Kata penulis, hadis Ibnu Abbas ini menasah hadis Ibnu Umar. Hadis yang kedua tadi menghapus hukum hadis yang pertama. Tadi kan hadis pertama, sekali lagi tidak boleh pakai sendal yang e, apa sepatu yang menutupi mata kaki harus dipotong. Itu hadis Ibnu Umar dan itu diucapkan oleh Nabi SAW di Madinah. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan bolehnya pakai khuf. Khuf itu sama sepatu, kos kaki dari kulit yang tutup mata kaki. Dan itu Ibnu Abbas dengarkan Nabi di Arafah. Berarti kata penulis, hadisnya Ibnu Abbas tentang bolehnya pakai khuf sampai mata kaki laki-laki tertutup itu menghapus hukum memotong sepatu di hadisnya Ibnu Umar. Paham ya maksudnya? Nah ini saya tadi panjang lebar menjelaskan ini karena eh, beberapa paragraf terakhir bingung saya ulangi ya, sudah paham yang saya bilang tadi nih ya? Baik, sekarang coba saya ulangi, setelah itu pasti akan paham. Kita mulai dari awal, dari riwayat lain menurut, eh, maaf, maaf, di sini aja langsung Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain, di footnote nomor 1, baris nomor 2 ya, saya mulai baca, dalam riwayat lain, menurut Ad-Darul Qutni, sesungguhnya seseorang menyampaikan pertanyaan dalam masjid dengan suara keras apa yang harus ditinggalkan oleh orang yang sedang ihram. Diriwayatkan Ibnu Abbas ia berkata, ya ini mulai Ibnu Abbas ya. Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah. dari bawahnya kata-kata Arafah. Ibnu Umar dikatakan oleh penulis itu mendengarkan hadisnya di Madinah. Berarti ini lebih realita lapangan karena lagi haji. Kalau yang tadi Ibnu Umar bukan lagi haji, Ibnu Abbas lagi di Arafah lagi musim haji. Barang siapa tidak mendapatkan kain hendaklah ia memakai celana dan barang siapa tidak mendapatkan sandal hendaklah ia menggunakan khuf tadi, kaos kaki yang menyerupai sepatu. Baik. Dalam riwayat lain beliau mengatakan Ahmad dari eh, dari menurut Ahmad dari Amr Amr bin Dinar bahwasanya bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW tidak mengatakan liyak liyaqta'huma? Ini bahasanya liyak liyaqta'huma. Qata'a itu memotong. Dia memotong keduanya. Maka Ibnu Abbas berkata, tidak. Nabi nggak pernah bilang di Arafah suruh potong. Gitu kan? Al-Mujid ini mestinya sudah harus pindah paragraf nih. Al-Mujid ini harus pindah ke bawah supaya nggak kesannya nggak tercampur. Ya? Iya, tetap tidak kalau dalam secara penulisan harusnya ada di bawah. Karena kalau begini, nah, ya ini benar. Karena kalau tidak nanti membingungkan. Jadi Al-Mujid ini menerangkan sekarang. Al-Mujid bin Taimiyah berkata, hadis ini, hadis yang mana? Ibnu Abbas. Secara lahirnya menasah, menghapus hadis Ibnu Umar yang nomor 749 yang menyatakan agar sepatu dipotong karena hadis Ibnu Abbas terjadi di mana? Di Arafah, kan gitu. Pada saat dibutuhkan, justru pada saat itu butuh hukum tuh. Makanya lebih didahulukan hadis Ibnu Abbas. Artinya kalau sampai pun tidak ada sendal, dia pakai sepatu nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Sedangkan hadis Ibnu Umar terjadi di Madinah. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, maksudnya tadi sebelumnya, dalam riwayat Ahmad dari Darul Qutni. Ya, paragraf kedua apa baris kedua di footnote nomor satu ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sendal adalah alas kaki yang tidak menutupi mata kaki, meskipun menutupi punggung kaki dan tumit. Ini definisi tentang sendal. Ini juga harus alinea baru nih, paragraf baru sebenarnya penjelasan tentang definisi sendal yang dimaksudkan. Baik, 750 An Aisyah radhiyallahu anha Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima. Walih eh, walihillihi qabla an yatufa bil bait. Muttafaqun alaih. Aisyah berkata, aku pernah memberikan wangi-wangian Rasulullah SAW untuk ihramnya. Sebelum berihram, dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf di Ka'bah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terjemahan lebih tepatnya begini. Aisyah berkata, terjemahan lebih tepatnya, Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku pernah meletakkan wangi-wangian di ihramnya Nabi. Di ihramnya Nabi sebelum beliau menggunakannya sebagai ihram sebelum. Jadi begini maksudnya, kalau ibu suaminya mau ihram, mau umroh nanti sama-sama misalnya atau mau haji, di rumah dicuci ihramnya pakai pewangi, boleh nggak? Boleh. boleh. Yang tidak boleh kalau sudah dimikot sudah niat ihramnya dibubuhi minyak wangi itu yang tidak boleh. Tapi sekarang ini yang dibahas adalah Aisyah berkata, aku pernah memberikan wangi, wangian, bukan Rasulullah dulu ya, ihramnya Rasulullah SAW sebelum beliau menggunakannya. Ya. Ya. Kemudian yang dikatakan juga untuk hil itu hil sebenarnya e, sama ihramnya juga gitu kan. Tapi ini ceritanya adalah pada saat di Mekah ya. Sebelum melakukan tawaf di Ka'bah. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan dan juga untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf di Ka'bah, ini yang dimaksud adalah Aisyah memberikan sesuatu, gitu kan, yang digunakan untuk tahallul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terpisah antara menggunakan tadi wangi wangi untuk ihram dan Aisyah memberikan sesuatu untuk tahallulnya. Ya bisa saya di sini maknanya adalah gunting atau sesuatu yang digunakan untuk mencukur rambut. Jadi bukan berarti di sini Nabi SAW diberikan wangi wangi juga oleh Aisyah pada saat mau tawaf. Itu bertolak belakang dengan hadis yang lain. Tapi di sini yang dimaksud adalah terpisah. Jadi aku pernah memberikan wangian ke ihram Nabi SAW sebelum dipakai dan aku pernah memberikan sesuatu kepada Nabi SAW ya itu sebelum beliau tawaf Kemudian hadis 751 an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yunkihul muhrim wa la la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub rawahu Muslim. Ini di antara hal-hal yang dilarang ya untuk orang yang sudah sudah ihram dan sudah niat menggunakan ihram dan sudah niat di mikot. Kalau belum niat masih belum masuk. Utsman bin Affan berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah atau menikahkan. Juga tidak boleh melamar. Jadi misal ada orang yang mau nikah kemudian dia yang datang mengakat nikahkan orang itu nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram sudah niat. Dia juga tidak boleh nikah, tidak boleh juga melamar dan tidak boleh dilamar. Misal ada saya kasih contoh tuh hari kan, ada misalnya diantara ibu-ibu lihat ada seorang laki-laki yang baik. Kemudian ibu pikir ini baik buat anak perempuan, Ibu bilang, nanti kamu nikah sama anak saya ya. Itu nggak boleh. Lagi ihram ya. Nggak boleh. Itu sama. Itu kan melamar. Melamar nggak boleh. A atau misalnya seorang laki-laki berbicara langsung mengatakan, e, saya akan menikahi kamu. Nggak boleh. Apa itu? ada konsekuensi. Konsekuensinya dia di sini dia taubat saja. Taubat nasuha. Ya, jadi ada beberapa hal yang kalau misalnya dia lakukan bisa membatalkan haji dan umrohnya itu seperti misalnya dia e, berhubungan biologis suami istri itu batal. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat syahwat atau dia melamar atau dia menikahkan maka itu lebih umumnya ulama mengatakan e, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kafarahnya, nggak ada dendanya. Intinya ini larangan ya. Tapi kalau sudah selesai umroh, sudah selesai haji, sudah buka ihram itu lain. Sudah boleh berlaku. 752 bunyinya wa an Abi kadar al-Ansari wa an Abi kadadat al-Ansari radhiyallahu anhu fi kisati saydihi al-himar al-wahshi wa huwa ghairu muhrim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa kana muhrimin hal minkum ahadun amarahu au ashara ilaihi bi syai' qalu la qala faqulu ma baqiya min lahmihi muttafaqun alaih di antara hal yang dilarang orang yang sedang ihram nggak boleh berburu hewan. Mungkin ini tidak berlaku sekarang, tapi di zaman Nabi berlaku tuh. Atau mungkin masih ada yang berlaku sekarang. Misal ada orang lagi naik e, lewat darat, gitu kan? Dia nggak dapat eh, apa namanya restoran rumah makan misalnya karena jaraknya terlalu jauh kemudian dia lihat ada kelinci atau dia lihat ada rusa di jalan lalu dia berburu sementara dia ihram untuk makan nah, ini tidak boleh gitu kan tapi hukumnya ini adalah orang yang sedang ihram yang sedang ihram yang tidak boleh tapi kalau ada orang yang bukan ihram muhrim misal seseorang punya restoran dia berburu hewan, lalu dia masak, dijual sama dia. Yang makan orang pakai ihram boleh kan? Boleh. Yang penting jangan dia. Juga tidak boleh kalau ada orang bilang sama temannya, saya kan lagi ihram. Kamu aja deh, kamu kan tidak ihram, kamu yang buru. Perintah itu atau memberikan isyarat membuat tidak boleh dia makan. Ini yang disebutkan dalam hadis 752 ini. Kita baca terjemahannya ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mencerita atau diceritakan tentang kisahnya pada saat memburu keledai liar. Tahu nggak keledai liar ini apa? Kuda zebra. Zebra ya. Jadi semestinya memang bahasa langsungnya zebra. Jadi dikenal dengan istilah bahasa Arab himarul wahsyi. Keledai yang liar. Bisa tidak menggunakan ihram. Jadi Abu Qatadah ini ternyata sahabat Nabi ikut pada saat tapi tidak ihram. Dia nggak ikut mau ibadah gitu kan. Dia pakai baju biasa saja. Tapi dia sempat dalam perjalanan itu berburu ya zebra untuk dimakan gitu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya perawinya Abu Qatadah bilang, Rasulullah SAW bersabda, eh, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang pada saat itu mereka semua sedang berihram. Apakah ada seseorang di antara kalian yang menyuruhnya atau memberikan isyarat kepadanya untuk berburu? Ada nggak yang kalian berihram ini suruh dia tadi yang tidak ihram ini berburu? Mereka menjawab tidak. Maka kata Nabi SAW, makanlah sisa daging yang masih ada. Artinya boleh dia makan atau mereka makan daging yang masih ada tadi. Hukumnya kalau seandainya ada orang yang berburu, gitu kan, sementara dia ihram, ada dendanya ya. Dendanya itu dia harus mengeluarkan salah satu dari tiga jenis hewan, unta, sapi, atau kambing. Sesuai dengan ukur ukuran poster tubuhnya hewan yang dia buru. Misal, kalau seseorang dalam perjalanan dari Afrika ke Jazirah Arab. Dia berburu jerapah misalnya. eh, di sana orang makan jerapah bu. Di Afrika itu makan jerapah. Dan itu halal, itu sama dengan unta. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena kalau seandainya ada orang berburu hewan jerapah ini, gitu kan? Dan dia sedang ihram, dendahnya adalah dendahnya dia harus menyembeli salah satu dari tiga hewan yang sudah menjadi standar ukur dalam syariat kita yang mendekati ukurannya. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Berarti dia sembelih unta karena lebih dekat. Kalau dia berburu kayak tadi ini misalnya kuda zebra, lebih dekat dia berkurban ke sapi. Kalau dia berburu rusa misalnya atau yang lebih kecil ayam kah, kelinci kah, berarti kambing. Itu denda bagi orang yang berihram ya terlanjur berburu ya, maka dendanya dia harus menyembeli tiga jenis hewan salah satu dari tiga jenis ini sesuai dengan atau diperdekatkan kurang lebih ukuran badannya dengan e, hewan yang dia buru tadi. Saya bacain hadis 753 wa anis sa'bi wa anis sa'bi bin Jathamata al laythi radhiyallahu anhu annahu ahda li sallallahu alaihi wasallam himaral himara himara wahshi ya Himaran wahsyian ya. Itu wawunya dikasih spasi sedikit ya. Himaran wahsyian. Hapus wawu itu, tulis wawu dempet dengan h. Himaran wahsyian. huwa bil abwa au biwaddan faraddahu alaihi wa qala inna lan narudduhu alaika illa anna hurum muttafaqun alaih illa anna bukan ana eh, illa ana hurum ya ana hurum juga boleh illa ana hurum dari Sa'ab bin Jathama alaihi radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah menghadiahkan seekor keledai liar. Ini tadi keledai saya katakan apa? Zebra kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Abwa atau di Waddan. Ini nama dua lokasi ya. Dua lokasi yang perawi hadisnya ragu apakah di sini atau di sini gitu. Dalam satu perjalanan. Lalu beliau menolak untuk makan. Tapi beliau bersabda, sebenarnya kami tidak mengembalikannya padamu kecuali karena aku sedang berihram. Jadi karena ihram maka aku tidak memakannya. Aku tidak memakannya. Mutabakun alaih. Hadis ini sebenarnya memberikan wacana kepada kita. Orang yang berihram lebih aman tidak makan hewan berburu. Walaupun boleh saja asal dia tidak memberikan isyarat atau ikut-ikutan. Ya. Tentu sekarang tidak ada lagi ya. Sekarang restoran-restoran antara Mekah Madinah kan udah semuanya apa namanya? hewan yang sudah umumnya sih ayam ya Kambing pun jarang, sapi pun jarang gitu kan di antara Mekah Madinah yang ada itu biasanya ayam, ikan, gitu kan. Umumnya ya, roti-rotian. 754 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiq yuqtalna fil hilli wal harami al aqrabu wal hidaatu wal ghurabu wal fa'ratu wal kalbul aqur muttafaqun alaih ini hadis lain tapi menjelaskan adanya lima jenis hewan yang boleh kita bunuh, yang boleh dibunuh. Dari Aisyah radhiallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ada lima binatang yang semuanya itu jahat, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Maksudnya tanah seperti Indonesia ya atau wilayah haram, haram ini yang dimuliakan kayak Mekah sama Madinah. Yaitu kala jengking, burung elang, burung gagak, tikus dan anjing yang galak. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan untuk menyayangi hewan, tapi ada hewan-hewan yang memang kita dianjurkan untuk dibunuh. Sebagaimana juga ada hadis lain menjelaskan masalah membunuh cicak. Nggak boleh, malah disuruh bunuh nggak boleh. Burung elang nggak boleh dipelihara. Ini kan ada burung elang. Nggak boleh pelihara burung elang. Dan kalau hewan ya hewan yang sifatnya kata ulama ya, hewan yang sifatnya memang tidak diternak, tidak diternak, lebih baik tidak dipelihara. Hewan yang tidak diternak ya, tidak diternak maksudnya kayak diternak itu kan kayak sapi, kambing, memang untuk kebutuhan manusia dijual, diambil susunya. Tapi kalau kayak burung itu nggak perlu. Karena kita sebenarnya walaupun memberikan makanan yang banyak buat dia, itu menyiksa umumnya ya maka lebih baik dibiarin lebih baik dibiarin jadi dibebasin saja jadi kalau ada yang hobi dengan hewan pun ya tidak harus terlampiaskan dengan hal-hal yang seperti ini ya, kecuali kalau hewan-hewan ternak ini pendapat ulama ya tapi kalau binatang yang dianjurkan untuk dibunuh itu jelas tidak boleh dipelihara ini tadi kala jengking burung elang burung gagak tikus dan anjing galak Ya? Kalau apa? Diterbangin. Jangan. Enggak, kalau kalaupun mau, misalnya mau dilakukan sunnah Nabi untuk dibunuh, ya itu dibunuh. Dianjurkan untuk dibunuh memang. Ya, karena memang umumnya hewan-hewan ini umumnya itu membahayakan. Umumnya membahayakan. Kalau ini biasanya bahaya untuk manusia dan bahaya untuk hewan-hewan yang lain gitu. Tapi di sini pun kalau membunuh tidak boleh membunuh dengan yang sadis ya. Kita dibolehkan membunuh kata Nabi SAW kalau kalian membunuh membunuh dengan cara yang baik. Kayak misalnya ini ada tikus misalnya. Bagaimana cara bunuh tikus ya? Cukup diketuk misalnya mati udah. Gak perlu disiram air panas misalnya. Karena pernah ada terjadi tuh di kurungan tikusnya ditangkap Kemudian disiram air panas karena dia jengkel gitu kan atau mau membunuhnya nggak bisa nggak perlu. Jadi tikus itu cukup diketuk kepalanya biasanya sudah mati itu cukup. Sama dengan hewan-hewan ini dengan cara-cara yang terbaik lah. Mungkin tadi ada tembakan, mungkin ada dengan cara yang penting jangan menyiksa, jangan menyiksa. Sama dengan e, kasus e, kisos membunuh orang yang berbuat kejahatan gitu kan. Itu kan memang tujuannya adalah mematikan saja dia Sebab dengan matinya dia kejahatannya hilang. Jadi bukan tujuannya menyiksa. Baik mohon maaf saya kejar hadis ya. Kita masih ada lima hadis supaya sebelum kita libur ini nanti tinggal masuk ke bab cara haji dan memasuki Mekah ya. Hadis 755 wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim muttafaqun alaihi Ibnu Abbas Allah berkata bahwasanya Nabi SAW berbekam ketika beliau sedang ihram. Hadis ini muttafaqun alaih dan ini menandakan bahwasanya ya bolehnya orang yang ihram itu bolehnya orang yang ihram itu eh, apa namanya bekam. Bolehnya orang yang ihram bekam. Juga diambil daripada hadis 755 kalau orang keluar darah karena luka itu tidak batal ihramnya. Karena memang bekam itu mengeluarkan darah kan sama dengan orang la qadarullah kecelakaan kah, Jadi gitu kan. Itu semua tidak membatalkan ihramnya. Tadi ada punten nomor satu tertinggal mohon maaf hadis 754 ya tentang masalah eh, 753 eh, tentang masalah tadi sahabat Sa'ab bin Jassam al yang memberikan eh, kuda zebra kepada Nabi lalu Nabi menolak ada kan tadi disebutkan dua wilayah ya, ada Abwa dan ada Wadan ya. Di putra nomor satu jelaskan Rasulullah SAW menolak pemberian e, pemberian tadi ya kuda zebra itu tidak lain karena Asab berburu keledai itu untuk Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Qatada berburu untuk dirinya sendiri. Jadi ini alasan ya. Kenapa Nabi SAW tolak di sini? Di hadis 753, 752 tadinya Nabi suruh makan sahabat. Karena ternyata di sini sahabat yang tadi namanya Sa'ab bin Jathama yang memberikan kuda zebra kepada Nabi SAW itu Nabi menolak karena ternyata dia memang niatnya untuk Nabi. Kalau hadis 752 tadi ya sahabat kata ada berburu bukan untuk Nabi dan sahabat yang sedang ikhram untuk dirinya sendiri. Kisah Abu Qatada terjadi pada tahun Hudaybiyah, sedangkan kisah As-Sa'ab terjadi pada saat Haji Wada. Abwa adalah nama bukit. Jadi sampai sini sudah jelas ya. Abwa adalah nama bukit yang dibuat oleh anak-anak unta. Wadan adalah nama tempat yang dekat dengan Juhfa. Juhfa tadi tempat mikotnya ya orang-orang Syam. Keraguan dalam hal ini ditemukan oleh salah satu perawinya. Maksudnya ragu di Wadan ya sebuah lokasi ya yang tadi dikatakan tempat dekatnya Juhfa Syam atau yang dimaksud di sini adalah sebuah tempat yang bernama Abwa yang terkenal di situ banyak unta yang membuat gurun-gurun atau gunung-gunung yang e, dibuat oleh mereka gitu. Ini cuma pelengkap saja hadis 753 tadi ya. Dan kita sekarang sudah sampai ke hadis 755. Bolehnya orang e, berhijamah ya, apa namanya berbekam pada saat sedang ihram. 756 wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal kummalu yatanathar ala wajhi yatanathar ala wajhi faqala ma kuntu ural waj'a balaga bika ma ara atajidu shat qultu la qala fasum thalathata ayyan aw at'im ستين masaki sittata masakin likulli miskinin nisfu sa' muttafaqun alaih. Ka'ab bin Ujar anhu berkata, aku dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ya, ke hadapan Nabi sallallahu dan kutu-kutu bertaburan di mukaku. Maksudnya kepalanya gatal sekali banyak kutunya ya sehingga membuat rambut dia terpaksa garuk dan rambutnya gugur. Kan termasuk yang tidak boleh kalau sudah ihram mencabut bulu badan kan? Nah di sini Ka'ab Mujrah ini karena banyak kutunya dia garuk kepalanya sehingga rambutnya berguguran. Lalu beliau bersabda, aku tidak mengira penyakitmu separah seperti yang aku lihat. Maksudnya sangat banyak sekali kutunya sehingga membuat dia menggaruk. Apakah kau mampu berkorban seekor kambing karena rontoknya rambutmu, gitu kan? Aku menjawab tidak ya Rasulullah, nggak ada untuk korban kambing biayanya besar. Beliau bersabda, puasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin masing-masing setengah sah mutafakun alaih. Satu sah itu adalah satu e, dua telapak tangan yang disatukan seperti ini kurang lebih. Itu satu sah. Dan kalau ini untuk ukuran gandum atau ya yang sejenisnya itu bisa dua kilo setengah. Dua kilo setengah kurang lebih. Bukan telapak tangannya ibu, telapak tangan orang Arab. <laughs> Telapak tangan laki-laki yang di sana besar. Itu diukurnya satu sak itu telapak tangan orang-orang pada saat itu gitu kan. Tangannya besar, itu bisa mengambil dua kilo setengah. Ya, gitu. Tentu ditumpukin ya. Kalau ditumpukin banyak, bukan berarti juga cuma sedikit, enggak. Emang bertumpuk sampai bertumpuk dua kilo setengah, kurang lebih ya. Ini istihad sebagian ulama. Kalau seandainya seseorang sempat melanggar dengan jatuhnya bulu dari tubuhnya, ya, sengaja ya, maka dia harus ya menyembeli kambing. Kalau nggak punya, dia boleh ganti dengan puasa tiga hari. Kalau nggak bisa, dia cukup memberikan makanan enam orang miskin. Satu orang miskin mengambil setengah sak satu kiloan sekian, satu kilo seperempat. Hadis 757 wa Nabi Abu Hurairah anhu qal lama lama lama fataha fataha Allah taala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nas فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير الناذرين بخير الناذرين Faqala al-Abbas illal illal idh ya izhir illal izhir muttafaqun alaih. Ini kisah tentang pada saat pembebasan kota Mekah ya dari kekufuran. Jadi Nabi SAW kan nyerang Mekah. Semestinya Mekah itu nggak boleh diserang semestinya. Kecuali dalam keadaan darurat tentu wilayah haram kan. Tapi Nabi SAW menyerang pada saat itu dan ada alasan dalam hadis ini. Abu Hurairah anhu berkata, ketika Allah menundukkan kota Mekah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah di tengah orang-orang lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan gajah dan menguasakannya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi pasukan gajah dulu dihancurkan, gitu kan? Dan sekarang takluk lagi Mekah di tangan Rasul dan orang-orang beriman. Dan sungguhnya kota ini tidak halal bagi seseorang pun sebelumku. Maksudnya tidak halal untuk diserang. Ia hanya dihalalkan bagiku sebentar pada waktu siang saja. Jadi pada saat siang ini saja penyerangan. Jadi waktu itu ada beberapa orang memang yang sempat dibunuh di Mekah tapi tidak banyak. Dan tidak dihalalkan bagi orang siapapun setelahku. Gak boleh lagi numpain darah di Mekah setelah itu. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar. Kalau ada hewan di dalam wilayah haram, Mekah, nggak boleh dikejar. Termasuk burung-burung merpati yang ada di sekitar masjid Naba, masjid haram Mekah itu nggak boleh dikejar-kejar ya. Duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dipatahkan. Maksudnya pohon-pohonnya pun tidak boleh ditumbangkan. Ya kecuali darurat sekali. Benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Dan barang siapa yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik antara dua perkara, denda atau kisos. Lalu Abbas berkata, kecuali tumbuhan ya idkhir. Wahai Rasulullah, sebab kami menggunakannya di kuburan dan rumah kami. Beliau bersabda kecuali tumbuhan idkhir ya muttafaqun alaih Idkhil ini salah satu jenis tumbuhan yang zaman dulu dipakai. Ya, zaman dulu dipakai. Di, diumumkan oleh para ulama hadis ya idkhil itu sebenarnya tumbuhan yang biasa tumbuh secara liar di kuburan dan rumah. Tumbuh secara liar di kuburan dan di rumah, gitu kan? E, tidak bisa kita katakan rumput karena memang ini terjadi di Mekah. Dan di Mekah biasanya tanaman yang tumbuh di kuburan dan di depan rumah orang-orang itu tanaman-tanaman yang kering dan berduri. Ya, tumbuhan liar. Nah, Nabi SAW tadi kan melarang tidak boleh di wilayah haram memetik atau mematahkan duri yang ada di pohon. Enggak, enggak harus kaktus. Enggak harus. Jadi pokoknya ini ada tumbuhan pada satu itu bernama idkhir ini di zaman itu tumbuh di depan rumah masyarakat Mekah umumnya dan di kuburan. Hanya dua tempat itu. Kan dari Nabi SAW bilang tidak boleh dicabut pohonnya. Wilayah haram nggak boleh cabut pohonnya. Nggak boleh bunuh hewannya. Gitu kan? Nggak boleh tebang pohonnya. Nah sekarang Abbas, paman Nabi berkata, Ya Rasulullah, tapi pohon idkhir. Maksudnya ada pohon liar nih yang sering tumbuh di depan rumah kami, mengganggu. Dia berduri juga, mengganggu dan tumbuh di kuburan, mengotorkan tempat. Boleh nggak itu kita cabut, dibuang di wilayah Mekah? Kata Nabi kata Nabi SAW, iya boleh. Jadi yang dikecualikan pohon idhir. Ulama di sini mengambil sebuah hukum idhir masuk di dalamnya adalah semua pohon yang mengganggu. Misal mau dibuat jalan raya, di Mekah. Kalau nggak ditebang pohon itu, maka tidak bisa ada jalan di situ. Misal contoh ya, walaupun di Mekah itu jarang sekali tanaman, jarang sekali. Yang ibu-ibu lihat itu di sekarang yang ada di setiap pinggiran di trotoar jalan itu memang ditanam itu, memang ditanam, bukan tumbuh sendiri. Ya, bukan tumbuh sendiri walaupun sudah kalau sudah ditanam termasuk sama hukumnya, termasuk sama hukumnya Allah alam. Baik, hadis selanjutnya adalah Hadis 758 Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Ibrahim harrama Makkah wada'a wada'a li ahliha ini sebenarnya tulisannya harus ada jarak sedikit ya wada'a itu artinya mendoakan li ahliha wa inni haramtul madinata kama harrama ibrahimu makkata wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah muttafaqun alaih dari Abdullah bin Zaid <coughs> bin Asim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Ibrahim maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengharamkan kota Mekah memuliakannya dan tadi ada hukum-hukum tidak boleh dicabut pohonnya tidak boleh dibunuh hewannya dan mendoakan untuk penghuninya. Ya, Nabi Ibrahim AS minta dalam Al-Quran kan, supaya penduduk Mekah diberikan buah-buahan, ya makanan, terlimpah rezeki untuk mereka. Sementara di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kita lihat sekarang di Mekah sampai hari ini kan ulama bilang itu berkah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Buah apa saja yang kita bisa dapatkan di Mekah, gitu kan? Dan aku kata Nabi SAW mengharamkan juga kota Madinah, memuliakannya Ya, sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan aku mendoakan untuk sah dan mutnya seperti didoakan Ibrahim alaihissalam untuk penduduk Mekah. Sah itu tadi itu ya e, takaran takaran jadi setiap takaran yang dipakai di Madinah sama tak e, sah itu sekitar e, dua setengah kilo. Kalau mut lebih sedikit lagi. Ya, mut mut itu satu genggam. Kalau sah dua genggam, eh, dua tangan gitu. Kalau mud satunya, gitu kan? Seperti hadis dikatakan eh, telapak tangan laki-laki umumnya ulama bilang, karena perempuan biasanya telapak tangan lebih kecil, telapak tangan laki-laki umumnya. Yang jelas satu sak, gitu kan? Eh, dan satu mud. Kalau satu sa itu dua telapak tangan, kurang lebih tadi saya bilang dua kilo setengah. Iya. Kalau mut itu setengahnya. Seperti contoh misalnya kalau satu saat tadi saya sudah jelasin ya dalam batangan. Sekarang ulama bilang kurang lebih dua setengah kiloan. Ada yang mengatakan dua kilo. Khilaf diantara ulama tentang ukurannya gitu. Tapi umumnya kalau ukuran gandum ya atau kurma yang diangkat kemudian penuh menggunung di telapak tangan dua itu dibuka maka itu bisa sampai dua setengah kilo. Nah kalau mut mut itu satu seperti hadis Ya, seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi ya apa? Jangan kalian caci maki sahabatku karena seseorang di antara kalian ka, eh, seseorang di antara kalian walaupun berinfak seperti gunung Uhud semuanya emas, tontonan itu tidak bisa mengalahkan sodaka mereka walaupun satu mut, satu genggam. Jadi tidak bisa dibandingkan antara sodaka kita dengan sodakanya para sahabat. Satu mutnya saja sahabat itu tidak bisa kita kalahkan dengan satu gunung Uhud semuanya emas. Itu namanya mut. Baik, apa yang dimaksud di sini dalam hadis? Yang dimaksud adalah Nabi SAW mendoakan penduduk Madinah agar diberkahi makanan, minuman, dan perdagangan mereka. Sehingga Madinah jadi subur seperti keadaan yang kita tahu sekarang. Semua juga ada di kota Madinah. Ini yang dimaksud. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini adalah 759 Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thur rawahu Muslim. Kota Madinah itu dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda sesungguhnya kota Madinah itu tanah haram. Tanah haram ya. Haram artinya dimuliakan tadi ya antara gunung Ir dan gunung Thur. Gunung itu. Ir dan Thur. Kita lihat footnote-nya hadis ini saya riwayat Imam Muslim. At-Turbusi ya, menyatakan dalam kitab Al-Masabih dalam riwayat redaksinya ya, ma ir ila kada ya antara ir sampai ke sini gitu. Hadisnya ada bunyi begitu. Mus'ab. Jadi maksudnya ada riwayat lain, At-Turbusi meriwayatkan dalam kitab Al-Masabih bahwasanya redaksi hadisnya itu bukan antara Gunung Ir ke Saur, tapi Nabi cuma bilang Gunung Ir sampai ke sini. Nabi tunjuk pada saat itu. Tentu hadis yang sedang kita bahas 759 lebih terinci ya. Bukit ini ke bukit ini gitu. Mus'ab ibn Zubair. Tadi sudah titik ya. Lain lagi bahasan sekarang Musa bin Umair berkata, di Madinah tidak dikenal air dan taur. Sebagian ahli ilmu, ya ahli ilmu memilih untuk menakwilkannya bahwasanya dari kota Madinah diharamkan seluas antara air dan taur di Mekah. Air, air. Tulisannya itu Ain, Ya, Ra. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan air. Tapi yang yang umumnya sih dikatakan yang eh, saya tahu ya itu air. Ada pendapat Mus'ab ibn eh, Zubair berkata, ini salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan di Madinah nggak dikenal ada air dan saur, tidak ada gunung nama ini. Beliau bilang tidak ada gunung nama ini, tapi ada gunung ya yang dikenal di Mekah itu namanya ya Sur maka kemungkinan yang dimaksud adalah wilayah Madinah itu haram dari Madinah sampai Mekah. Semuanya haram. Seluruh perjalanan itu 400 kilo lebih, Mekah Madinah itu sama. Ini pendapat ya. Mus'ab juga berkata, di Mekah ada bukit yang diberi nama Ir, Iru Adl. Saur disebut pula dengan Al-Mahal, jadi sampai sini titiknya. Di Mekah ada bukit yang diberi nama Ir. Ya. Ini saya saran, ini saran saya saja ya. Ibu-ibu kalau ada yang mau beli buku ini, beli cetakan lain. <laughs> ya, beli cetakan lain nanti. Ada cetakan lain. Kalau tidak salah ada terbitan ini, ada terbitan eh, Darul Haq. Darul Haq. Ini kebab terjemahannya terlalu, ya e, terlalu letterlet dan memang di sini juga permasalahannya e, di footnote seperti ini titik itu mesti pindah paragraf kecuali masih nyambung ini beda maknanya jadi harus satu-satu nih di sini dikatakan saur ya tadi sudah dibilang ya di Mekah ada bukit yang bernama Irul Adl titik ya kemudian dijelaskan lagi saur disebut pula dengan al mahal nah al mahal ini ditulis dalam bahasa Arab sama dari sini tapi di Indonesia kan tidak diterjemahkan apa gitu. Saur. ya, di sini dikatakan titiknya Lain lagi, pindah lagi informasi lain nih. Saur bin Abdi Manaf bin ya, Ad bin Tabiha pernah menetap di sana dan bukit itu masyhur karenanya. Sehingga bukit itu dinamai dengan nama Saur. Boleh jadi yang dimaksud dengan kedua kata tersebut adalah dua tempat yang panas Salah satunya menyerupai Ir karena padanya terdapat bukit dan tempat yang tinggi, sedang tempat lainnya merupai merupai merupai, merupai saur. Saur karena tidak dapat diserupakan karena tidak dapat diserupakan dengan binatang saur atau harimau. Ya. Iya. Dan boleh jadi yang dimaksud adalah keduanya kata tersebut adalah dua jalan yang berada antara dua bukit, ya, dua buah bukit. Kedua kemungkinan ini e, kami kemukakan tidak ada lain karena di Madinah tidak terdapat dua bukit yang dikenal dengan kedua nama tersebut. Jadi di sini lebih jauh pendapat ulama mengatakan yang dimaksud dengan saur ya air dan saur itu kemungkinan ya dari Madinah sampai ke Mekah dengan alasan yang diringkaskan adalah di Madinah nggak ada nama dua gunung ini di Mekah malah ada di Mekah malah ada sementara Nabi bilang Madinah itu wilayah haram antara Thaur dan Ir. Gitu kan? Jadi pendapat pertama mengatakan berarti dari Madinah sampai Mekah semuanya haram. Dan ini berarti kita harus lebih hati-hati. Kemudian pendapat kedua mengatakan yang dimaksud kemungkinan besar Nabi cuma mau memberikan isyarat. Artinya antara bukit-bukit Madinah ini ya, yang panas diantaranya itu berarti ya apa namanya tempat haram, tempat haram. Tentu ulama sekarang yang saya tahu ya mungkin diambil daripada selain buku Bulughul Maram ini, ada ulama sekarang memang atau ulama di Saudi sudah sepakat wilayah haram itu dibatasi memang. Kayak di, di Mekah itu kan ada wilayah haram, wilayah haram. Di Madinah juga begitu tuh, ada wilayah haram, batas wilayah haram. Lewat dari itu sudah dianggap wilayah haram. Tentu ada alasan kenapa dibuatkan ya seperti gapura ditulis wilayah haram. Kalau pendapat seperti tadi yang disampaikan antara Mekah sama Madinah kan terlalu jauh. Itu kan terlalu jauh. Nah, kurang lebih begitu. Allah alam. Ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan sekali lagi bagi ibu-ibu yang baru datang saya ingatkan kembali kalau ada yang mau partisipasi di e, pembuka puasaan yang kita akan bagikan kurma di masjid-masjid silakan bisa tinggal transfer uang nantinya atau komunikasi dengan saya setelah taklim ini e, bisa membawa kurmanya atau malah kami yang bagikan Allah alam. Mungkin sampai sini dan insya Allah kita ketemu nanti berarti habis lebaran ya. Bu ya. Baik, e, kalau memang selama taklim kita ini ada sesuatu yang keliru dari saya mohon dimaafkan atau mungkin kadang-kadang ada keterlambatan yang memang tidak disengaja gitu kan ataupun ada kesalahan yang disengaja maka insya Allah kita saling memaafkan ini bukan karena momen datangnya Ramadan ya saling memaafkan karena tidak ada perintah untuk itu tapi karena kita akan memberhentikan taklim sementara gitu kan jadi kalau selama ini sampai bab yang kita bahas ini ada hal-hal yang keliru, maka mohon dimaafkan dan insya Allah kita bisa saling memaafkan tentunya. Dan juga eh, semoga saya berdoa kepada Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan ini bisa Allah berikan taufiknya untuk puasa, ya beribadah dan saya sarankan untuk memaksimalkan waktunya beribadah karena nggak ada jaminan Ramadan akan datang kita masih hidup walaupun kita berdoa agar Allah mengulangi Ramadan Ramadan terus berulang kali ke depan sana agar kita bisa menikmatinya.